Coba belajar dari ujian demi ujian yang telah menimpa mungkin diri kita di dalam dakwah ini rahimani wa rahimakumullah yang setipe yang semisal oh dikelompokkan oleh Allah azza wa jalla ah, sini ini tamhis kan inilah yang dimaksud dengan sebuah penyaringan oleh Allah azza wa jalla terus disaring, disaring, disaring, disaring. Kita berharap kita terus kita berada dalam ya dalam apa namanya yang lulus dalam saringan itu. Ini yang kita harapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tadi kita sebutkan bahwa ternyata Kehidupan dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Kelulusan itu pasti ada. Kegagalan juga pasti ada. Apa yang harus kita lakukan? Tidak usahlah engkau disibukkan oleh orang lain. Apalagi kalau mencari dan mengkaji atau mengorek morek atau tajasus terhadap kesalahan dan kekeliruan, jangan lakukan itu. Engkau terus lakukan istiqamah. Engkau terus lakukan perbaikan terhadap diri. Karena kita juga berada dalam mara bahaya yang sama. Apa mara bahaya yang sama? Barakallahu fikum. Sama-sama punya syahwat. Kan begitu? Sama-sama punya al-hawa kita ini kan sama-sama punya al-ghadab marah kita ini kan sama-sama punya al-ghaflah kelalaian sama barakallahu fikum lah kalau sampai kita disibukkan dengan urusan orang lain Wah ini melakukan kejelekan. Oh ini dicatat, dikumpulkan, dicatat, dikumpulkan, dicatat, dikumpulkan. Diumbar barakallahu fikum. Dalam kondisi dia tahu. Kalau dirinya itu hidupnya sama dengan saudaranya. Marah, emosional, syahwatnya, hawa nafsunya, kelalaian juga iya. Apa Anda tidak malu? Satu. Apa Anda tidak khawatir? Anda akan terjatuh sebagaimana dia terjatuh dalam kesalahan. Apa engkau tidak takut rahimani wa rahimakumullah? Maka di saat kita terus melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri, inilah yang akan membantu kita dalam kelulusan, kelulusan, ujian, ujian, ujian, ujian, dan ujian yang akan diturunkan sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Mari. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan dan peluang yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla ini untuk serius belajar agama. Serius untuk mengamalkan ilmu agama yang telah kita pelajari. Wes biarkan apa katanya orang. Perhatikan diri kita sendiri, anak kita, istri kita, barakallahu fikum. Ada kesempatan untuk menasehatkan saudara kita, ayo dinasehatkan dengan niat untuk menebar agama Allah dengan niat untuk kemudian menyampaikan al-haq semoga dengan itu tambah lagi keistiqomahan dirinya nah kalau ini yang kita lakukan di dalam hidup barakallahu fikum sudah tidak ada waktu lagi tidak ada kesempatan lagi untuk mengorek-ngorek orang lain tidak ada barakallah. Tidak ada kesempatan lagi kita untuk mengorek-ngorek orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Disinilah letaknya para pendahulu kita yang soleh. Salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Belajar dan mengamalkan semua yang itu merupakan bimbingan agama Allah Azza wa Jalla. Apalagi kondisi kita sekarang ini benar-benar kondisi dalam gurbah yang sangat. Keasingan yang sangat dalam semua sisi kehidupan. Sholat, asing. Berkeyakinan, asing. Dalam membuka usaha-usaha, asing semuanya, asing. Lah, dalam keasingan kita ini masih sempat untuk mengorek-ngorek teman yang sama-sama berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita kirim jasus misalkan. Nah, pulang ente ke situ. Coba lihat apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, apa yang dicekam. Catat Loh, kalau dalam kondisi hurbah seperti ini, mempertahankan keasingan saja sudah luar biasa perjuangannya. Lalu Anda menyibukkan diri dengan urusan saudara Anda, bertajasus dengannya, mencari-cari kesalahannya, lalu kemudian Anda rekam, lalu kemudian Anda tulis, lalu kemudian Anda kumpulkan, lalu kemudian Anda bukukan, misalkan maka ini kerugian yang sangat besar di dalam hidup. Kerugian, kerugian. Kita tidak akan memperbaiki agama kita pertama. Karena cara dan langkah seperti ini perbuatannya adalah la yakni tidak berguna buat kebagusan agamanya. Apalagi kalau kebagusan akhlak dan adab maaf-maaf saja.